Qurratul Ainain yaitu kitab yang menjelaskan makna-makna aqidah ar-raziyain wa aqidah raziyain adalah aqidah al-sunnah wal jamaah yang ditulis oleh dua imam Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumullah. Semoga Allah merahmati keduanya. Dan kita sampai pada ucapan beliau-beliau wal kiramul katibuna haqqun. Dan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang menjaga yang mulia yang mencatat amal-amal manusia adalah hak. Benar-benar ada makhluk yang bernama malaikat. Yang tentunya di alamnya yang kita tidak bisa melihat bentuk aslinya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah dua kali melihat Jibril dalam bentuk aslinya dengan 600 sayap yang memenuhi ufuk. Dan itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Dan sungguh Rasulullah SAW melihatnya di ufuk dengan sangat jelas. Kemudian diulangi lagi. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dan Nabi melihatnya sekali lagi. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha itu adalah Jibril. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah Ditanya oleh Aisyah, "Ya Rasulullah, apa yang kau lihat waktu itu?" "Innama huwa Jibril." Itu adalah Jibril. "Lam arahu ala suratihi allati khuliqa 'alaiha." Aku tidak pernah melihatnya dalam bentuk aslinya yang memang diciptakan dalam bentuk tersebut kecuali dua kali itu yang disebutkan dalam surat An-Najm. Ikhwan bin Na'azakumullah Malaikat-malaikat sangat banyak dan kita sudah sampai pembahasannya pada malakul maut. Sebagian kita menyebutnya malaikat Israel pencabut nyawa. Tetapi sesungguhnya disebutkan dalam Al-Quran, dalam beberapa hadis hanya malakul maut. Malakul maut. Wa minal malaikati man huwa muwakkalun biqabdil arwah. Di antara malaikat-malaikat ada yang ditugaskan untuk mencabut nyawa atau mencabut roh-roh dari jasad-jasad manusia yang sudah ditakdirkan akan mati. Allah berfirman, "Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Tsumma ila rabbikum turja'un." Katakanlah, akan mewafatkan kalian malaikat yang dijuluki malakul maut oleh Allah Subhanahu wa taala disebut dengan malakul maut. Alladhi wukila bikum yang memang ditugaskan untuk mencabut nyawa kalian dan kemudian kembali, kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya yang namanya malaikat atau malakul maut tidak sendirian. Memiliki awan, memiliki pendukung-pendukung, memiliki anak buah, Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat lain, "Walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum." اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون Kata Allah dalam surat Al-An'am ayat 93, "Jikalau engkau melihatnya ketika orang-orang zalim di dalam kematiannya, malaikat-malaikat mengulurkan tangan-tangan mereka, kemudian memerintahkan akhriju anfusakum, keluarkanlah ruh-ruh kalian. Al-yawma tujzauna 'adzabal hun." Hari ini kalian akan ditimpa azab yang menghinakan. Bima kuntum taquluna 'ala Allah karena apa-apa yang kalian ucapkan atas nama Allah tanpa kebenaran. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Dan kalian terhadap ayat-ayat Allah kalian sombong. Ini malaikat yang dijuluki malakul maut mencabut nyawa dalam keadaan sekaligus mengancam dengan ancaman-ancaman kepada orang-orang zalim. Atau dalam ayat lain dalam surat Al-Anfal ayat 50. Allah berfirman, "Walau tara id yatawaffa alladziina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu 'adzabal hariq." Dan ingatlah kalau engkau melihat nanti. Idh yatawaffal alladzina kafaru. Ketika malaikat mewafatkan orang-orang kafir. Al-malaikatu yadribuna wujuhahum. Malaikat-malaikat tersebut memukul wajah-wajah mereka. Wa adbarahum dan bokong-bokong mereka. Ikhwan ibn disebutkan tidak satu malak. Tetapi dengan jamak malaika al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Malaikat-malaikat tersebut memukul wajah-wajah mereka dan dubur-dubur mereka. Waduku adab al dan rasakanlah adab yang membakar. Ikhwan ibn a'azakumullah demikian disebutkan oleh Allah secara ringkas bahwa malakul maut ada yang memafatkan dengan lembut yaitu yang ditugaskan mewafatkan orang-orang muslim mukmin yang sadiq. Tetapi ada malaikat-malaikat yang bengis, yang kasar, yang membentaknya akhriju anfusakum, yang memukul wajah-wajah mereka dan bokong-bokong mereka, memaksanya untuk keluar dari jasadnya, yaitu malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa orang-orang kafir. Disebutkan secara rinci dalam hadis yang panjang yang sudah kita singgung pada pertemuan yang lalu yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda di dalam hadis dari Barra ibn Azib radhiyallahu taala anhu qal kharajna ma'an nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi janazah bahwa kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi janazati rajulin ketika menguburkan jenazah seorang laki-laki dari kalangan Ansar. Fantahaina ilal qabr walam yulhad. Maka kami datang ke tempat perkuburan ternyata belum digali kuburannya. Fajalasa Rasulullah SAW. Maka Rasulullah pun duduk dan para sahabat duduk di sekitarnya. Ka'anna <clears throat> ala ru'usina tayyir. Seakan-akan di kepala kami ada burung-burung. Artinya tidak bergerak sama sekali. Wa fi yadihi 'udun yankutu fil ardi. Rasulullah SAW memegang ranting menggaris-garis di tanah. Farafa ra'sahu. Kemudian mengangkat kepalanya. Setelah mengangkat kepalanya, Rasulullah SAW berkata, Ista'idu billah min azabil qabri. Berlindunglah kalian dari azab kubur. Berlindunglah kalian dari azab kubur. Berlindunglah kalian dari azab kubur. Salah samarat disebutkan dua kali atau tiga kali. Qala innal abdal mu'min idza kana fi iqbalin minal akhirati wa inqita'in minad dunya nazala ilaihi al malaikah. Sesungguhnya seorang mukmin ketika dia berakhir hidupnya di dunia dan mulai menuju akhirat maka turunlah malaikat-malaikat bidul wujuh yang putih wajah-wajah mereka ka'anna wujuhahum syams seakan-akan wajah-wajah mereka seperti matahari ma'ahum kafanun min kafanil jannah bersamanya ada kafan dari kafan-kafan surga Wa hanutun min hanutil jannah. Dan kapur barus yang juga dari jannah. Dari surga. <clears throat> Fayajlisuna minhu muddal basar. Mereka duduk di sekitar orang mukmin tadi sejauh mata memandang. Artinya tidak sendirian, tapi banyak malaikat. Thumma yaji'u malakul mauti hatta yajlisa an ra'sih. Maka datanglah malakul maut duduk di arah kepalanya. Kemudian berkata, Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah at-tayyibah. Akhriji ila maghfirati minallahi wa ridwan. Wahai jiwa yang tenang tentram, Wahai jiwa yang baik. Keluarlah kepada ampunan Allah subhanahu wa ta'ala dan keridhoannya. Fatakhruju tasilu kama tasilul qatrah minas siqa fis siqa maka keluarlah roh tadi seperti keluarnya air dari mulut ceret fayakhuduha kemudian diambil oleh malakul maut faida akhadaha lam yad'uha fi yadihi tarfat ain setelah diambil tidak dibiarkan di tangannya sekejap mata pun kecuali segera diletakkan di kafan-kafan tadi yang dari surga. Fayaj'aluha fi dalikal kafan diletakkan di kafan-kafan tadi wa fi dalikal hanu dengan kapur barus tadi. Wa yakhruj minha ka'athyabi nafhati miskin wujidat fil ardi maka berhembuslah harumnya terciumlah harumnya seperti misik yang paling harum di muka bumi. Fayasaduna biha. Maka dibawalah ruh tadi dengan kafan-kafan surga tadi oleh para malaikat. Wala yamurruna biha ala mala'in minal malaikati illa qalu. Dan tidaklah mereka melewati malaikat-malaikat di langit kecuali mereka bertanya. Mahadihir ruhu tayyibah. Fayaqulu fulan ibni fulan. Mereka bertanya siapa ini? Ruh yang baik dikatakan oleh malaikat-malaikat tadi dia adalah fulan ibni fulan bi ahsani asma'ihi allati kanu yasmunahu fid dunya disebut nama yang paling baik yang dia dipanggil di dunia nama dia dan nama bapaknya hatta yantahu bihi ila sama'id dunya dan terus setiap melewati malaikat malaikat malaikat itu mencium harumnya lalu bertanya Mahadihi ruhut tayyibah? Ruh siapa yang baik ini? Dijawab ruh fulan ibni fulan. Sampai mencapai pintu langit. Fayastaftihuna lahu fayuftahu lahu. Meminta dibukakan pintu maka dibukakan pintu oleh malaikat-malaikat di langit tersebut. Fayushayyiruhu min kulli sama'in muqarribuha ila sama'in lati taliha maka diantarlah Ruh tadi oleh malaikat-malaikat yang di, yang ada di langit kedua tersebut disambut dan kemudian diantar ke langit berikutnya. Hatta yuntaha bihi ila sama'is sabi'ah. Sampai langit kedua minta dibukakan pintu, ketika dibukakan pintu maka mereka juga kagum dengan harumnya Mahadruhu tayyibah. Siapa ruh yang baik ini? Ruh fulan ibni fulan. Maka malaikat-malaikat di langit ketiga ikut mengantarkannya. Terus sampai ke langit yang ketujuh. Sampai Allah berfirman. Uktubu kitab abdi fi Catatlah catatan hambaku di tempat yang tinggi. Wa'iduhu fil ardi. Dan kembalikanlah roh ini ke bumi. Fa inni minha qalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Kata Allah, karena aku menciptakan dari sana dan akan dikembalikan ke sana dan akan dibangkitkan nanti dari sana. Maksudnya dari bumi, dari tanah. Diciptakan dari tanah, akan dikembalikan ke tanah dan akan dibangkitkan dari tanah pula. Qala fayu'adu ruhuhu fi jasadih. Maka dikembalikanlah ruhnya ke jasadnya. Wa ya'tihi malakani fayujlisani. Maka datanglah dua malaikat mendudukkannya. Fayaqulani lahu madinuk. Keduanya bertanya, apa agamamu? Fayaqulu dinil Islam. Orang mukmin tadi menjawab agamaku Islam. Fayaqulani kedua malaikat tadi bertanya mahadar rajul alladhi bu'itha fikum siapa orang yang diutus di tengah kalian? sebagai rasul fayaqulu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fayaqulani ma amaluk keduanya bertanya lagi kalau begitu apa amalanmu fayaqul orang tadi menjawab qara'tu kitab Allah aku membaca Al-Qur'an fa'amantu bihi wa saddaqtu aku beriman dengannya aku percaya dengannya Fayunadi munadi minas sama. Tiba-tiba ada penyeru yang terdengar dari langit sana. An sadaqa abdi afrisuhu minal jannah. Benar hambaku. Dia jujur. Hamparkanlah hamparan dari surga. Wa albisuhu minal jannah. Berilah pakaian dari pakaian surga. Waftahu lahu baban ilal jannah. Dan bukalah pintu menuju surga. Begitu dibuka pintu menuju surga, fayatihi min ruhiha min rauhiha wa tibiha fayufsahu lahu fi qabri. Maka dari pintu tersebut harumnya surga mulai tercium. Harumnya surga, bagusnya, indahnya surga masuk ke dalamnya. Fayufsah lahu fi qabrihi muddal basar. Kemudian kuburnya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala seluas mata memandang. Wayatihi rajulun hasadul wajh. Tiba-tiba datang seseorang yang wajahnya sangat baiknya, sangat bagusnya, parasnya, elok sekali. Tiberih dan harum baunya. Fayaqulu orang itu berkata, "Abshir billadhi yasurruk." Gembiralah dengan sesuatu yang akan membahagiakan kamu. Wahada yaumuk. Hari ini adalah harimu. Alladhi kunta tu'ad. Yang kalian, engkau sudah dijanjikan. Fayaqulu lahu. Maka orang tadi terheran-heran. Dengan ucapan orang ini tiba-tiba muncul. Man ant? Siapa kamu? Fawajhuka alladhi fawajhuka alwajhu yaji'u bil khair. Wajahmu adalah wajah yang membawa kebahagiaan dan kegembiraan. Fayaqulu. Maka orang tadi berkata, Ana amalukas salih. Aku adalah amalmu yang saleh. Fayaqulu Rabbi aqimis sa'ah. Orang tadi berkata, wahai Rabbku, aqimis sa'ah. Tegakkan hari kiamat, tegakkan hari kiamat. Rabbi aqimis sa'ah. Diulang lagi, diulang lagi sampai tiga kali. Rabbi aqimis sa'ah. wa Rabbku tegakkanlah hari kiamat. Hatta arji ila ahli wa mali. Hingga aku kembali kepada keluargaku dan hartaku. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dia tahu. Dia yakin. Dia mukmin sehingga dia tahu bahwa inilah yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya tentang alam kubur dan dia tahu nanti ketika hari kiamat terjadi, maka kembali mereka akan menuju hari akhir bukan lagi alam barzah yaitu ke surga dan akan dipertemukan dengan keluarganya, familinya, orang tuanya, anak cucunya yang beriman. Karena Allah swt wa sudah menjanjikan hal tersebut kepada mereka. Walladzina walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kata Allah siapa yang beriman dan diikuti keimanannya oleh anak turunannya alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan gabungkan nanti dengan kerabatnya, keluarganya yang beriman. Sehingga beliau sangat rindu dan menyatakan, Rabbi aqimis sa'ah, Rabbi aqimis sa'ah. wa rabku tegakkan hari kiamat. Tegakkan hari kiamat. Dan jangan dikira orang mukmin ini tersiksa di kuburnya. Karena ingin bertemu dengan keluarganya tapi lama sekali. Bukan. Dia tetap bahagia dan merasa sebentar. Tiba-tiba dibangkitkan dan berkata, Man ba'athana min marqadina hada. Siapa yang membangkitkan aku dari tidurku ini? Seakan-akan sekejap dia tidur, kemudian dia bangkitkan, dibangkitkan yaumul qiyamah. Ikhwan ibn a'azakumullah, kemudian Nabi melanjutkan kisahnya tentang malaikat-malaikat pencabut nyawa. Wa innal 'abdal kafir idza kana fin qita'in min dunya dan seorang hamba yang kafir ketika terputus kehidupannya dari dunia dan mulai menuju akhirat ini sudah datang ajalnya. Nazala ilaihi minas sama malaikatun sudul wujuh. Datang malaikat dari langit yang hitam wajah-wajah mereka. Wa ma'humul masuh. Fayajlisuna minhu muddal basar. Membawa masuh. Yani kain kain untuk kafan Fayalisuna minhu madal basar. Duduk di sekitar orang tadi sejauh mata memandang. Thumma yaji'u malakul mauti hatta yajlis inda ra'sih. Kemudian duduklah malakul maut. Malaikat penjemput nyawa tadi di sisi kepalanya. Fayaqulu. Maka berkata dia kepada jiwa tersebut. Ayatuhan nafsul khabithah. Akhriji ila sakhatin min Allah wa ghadab Wahai jiwa yang jelek, keluarlah kepada kemurkaan Allah dan kemarahannya. Fatafarraq fi a'dha'ihi kulliha. Maka ruh tadi bukan keluar, tapi menyebar ke seluruh ujung-ujung badannya. Bukan keluar, tetapi ke ujung-ujung badannya, ujung kakinya ke ujung tangannya. Tidak mau keluar. Qala fayantazi'uha kama yantazi'u sufudu minas sufil mablul maka dipaksa oleh mereka tadi dicabut seperti mencabut duri di dalam kapas atau di dalam jerami yang basah kapas yang basah di dalamnya ada duri bukan duri satu begini tetapi buah yang berduri begitu di seluruh penjurunya, ada durinya. Bagaimana ketika dicabut? Mesti akan ada yang terbawa, akan ada yang tersobek, akan ada yang tersakiti. Qala fataqatta'amahu al-uruq wal asab. Maka taqatta terputus-putus uratnya, terputus-putus aliran darahnya, terputus-putus sekian perkara yang ada di dalamnya. uruk aliran darahnya, asab urat-uratnya. Fayakuduha maka dipaksa dan diambil oleh malaikat tadi. Faida akhadaha lam yada'uha fi yadihi tarfata'in. Ketika dipegang ruhnya oleh malaikat tadi, tidak dibiarkan di tangannya sekejap mata pun, kemudian segera diletakkan di kafan yang jelek tadi. Ikhwan ibn a'azakumullah. Qala fayaj'aluha fi tilkal masur. Qala wa yakhruju minha ka'antani rih. Setelah diletakkan di kafan yang hitam tadi, keluarlah bau busuk yang sangat menyengat. Ka'antani rihi jifatin wujidat ala wajhil ardi. Yang paling busuk dari bangkai yang ada di muka bumi. Yang paling busuknya. Fayas'aduna biha fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikati illa qalu maka dibawa ke langit dan di dalam malaikat-malaikat yang dilewatinya mencium bau busuk tadi kecuali, kecuali mereka berkata ma ruhul khabisa ruh apa ini busuk sekali fayaqulu fulan ibni fulan maka disebutkan fulan ibni fulan namanya dan nama bapaknya dengan sejelek-jelek nama yang dia dinamakan di dunia. Kalau dia memiliki tiga atau empat nama, fulan alias fulan alias fulan, alias tukang kada tukang kada yang jelek sekali, maka akan dipanggil yang paling jelek ini. Ya. Si tukang dusta, si kadzab dan seterusnya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Qala dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya mereka malaikat-malaikat tadi menjawab dengan sejelek-jelek nama hatta tahu ila sama'id dunia sampai berakhir ke langit ujung langit dunia. Fayastaftihuna laha. Mereka meminta untuk dibukakan pintu. Fala yaftahu laha. Tetapi tidak dibukakan pintu langit. Bukakan pintu langit. Tidak dibukakan pintu langit. Thumma qara'a Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat Allah subhanahu wa ta'ala. La tuftahu lahum abwabus samai wa la yadkhuluna al-jannah. Wa la yadkhuluna al-jannata hatta hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Tidak dibukakan pintu langit untuk mereka. Tidak dibukakan pintu-pintu langit dan mereka nggak akan masuk surga hingga unta bisa memasuki lubang jarum. Sebagaimana mustahilnya unta masuk ke lubang jarum, seperti itulah mustahilnya mereka akan masuk surga kata Allah Subhanahu wa taala. La yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Mereka enggak akan masuk surga hingga unta bisa masuk ke lubang jarum. Fayaqulullahu azza wa jal. Kemudian Allah berfirman, uktubu kitabahu fi سجين fil الأرض السفلى catatlah catatan amalnya di tempat yang paling rendah di bumi yang paling bawah fatutrahu ruhuhu tarha maka ruhnya dilempar dari langit sampai ke kuburnya Thumma qara'a kemudian dibacakan oleh Nabi alaihi salatu ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو يهوي به الريح في مكان سحيق Siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang kafir menyekutukan Allah, maka seakan-akan dia dilempar dari langit yang tinggi, kemudian disambar oleh burung, kemudian dihempaskan di tempat yang paling rendah. Demikianlah rohnya orang-orang kafir. Fatu'adu ruhuhu fi jasadih. Maka dikembalikan ruhnya ke jasadnya. Fayatihi malakani. Kemudian didatangi dua malaikat. Fayujlisanihi Fayakulan. Dua malaikat tadi mendudukkan orang tadi. Kemudian ditanya. Man rabbuk? Siapa Rabbmu? Fayakul Maka berkatalah orang kafir tadi. Ha, ha, la adri. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Fayaqulani lahu. Ditanyakan lagi dengan pertanyaan yang kedua. Ma dinuk? Apa agamamu? Fayaqul. Dia menjawab lagi. Ha, ha, la adri. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Fayaquluna lahu. Fayaqulani lahu. Keduanya bertanya lagi. Ma hadar rajul alladhi bu'itha fikum. Siapa orang yang diutus di tengah kalian sebagai Rasul? Dia menjawab dengan jawaban yang sama. Ha, ha, la adri. Aku tidak tahu, aku tidak tahu. Fayunadi munadin minas sama. Maka tiba-tiba terdengar suara seruan dari langit. Mengatakan an kadaba abdi Fafrishuhu minan nar. Berdusta hambaku. Hambaku telah berdusta. Hamparkan hamparan api neraka untuknya. Wa albisuhu minan nar. Dan pakaikanlah pakaian-pakaian dari api neraka untuknya. Waftahu lahu baban ilan nar. Dan bukakan untuknya pintu-pintu ke neraka ويدخل عليه min harriha wa samumiha maka ketika dibuka pintu-pintu neraka maka dia merasakan panasnya uap panasnya angin panasnya dan bau busuknya wa alaihi qabruhu yang kemudian kuburannya semakin sempit semakin sempit hatta takhtalifa fihi adla'u hingga dia terhimpit hingga tulang rusuknya saling bersilangan tulang rusuk yang kanan dan yang kiri saling bersilangan saking kerasnya himpitan bumi qala wa ya'tihi rajulun qabihul wajh Tiba-tiba datang seseorang yang wajahnya jelek, parasnya sangat jelek, qabihus siap, pakaiannya juga jelek, muntinur dan baunya busuk. Fayaqulu abshir billadhi yasuk. Gembiralah engkau dengan sesuatu yang jelek akan terjadi atasmu. Hada yaumukalladhi kunta tu'ad. Ini adalah waktu harimu yang kau sudah dijanjikan. Fayaqulu. Orang tadi berkata, Man an? Siapa engkau? Fawajhukal wajh. Yaji'u syar, Wajahmu wajah yang mendatangkan kejelekan. Fayaqulu. Dia menjawab, Ana amaluka sayyi. Akulah amalanmu yang jelek. Fayaqulu Rabbi la tuqimis sa'ah. Orang tadi berkata, wahai Rabbku, jangan tegakkan hari kiamat. Jangan tegakkan hari kiamat. Rabbila tuqimis sa'ah. Wahai Rabbku, jangan tegakkan hari kiamat. Dia sudah tahu kalau dia nanti datang hari kiamat akan masuk dalam neraka yang lebih berat, lebih keras, lebih kekal, lebih dahsyat. Ikhwan ibn Kau muslimin rahimani wa rahim wa rahimakumullah. Wa minhum al muakkal bis sahab Malaikat-malaikat sangat banyaknya. Kalau tadi dikisahkan secara rinci bagaimana malakul maut dengan pasukannya atau dengan rombongannya, dengan anak buahnya, maka ada malaikat yang juga ditugaskan dengan tugas-tugas lainnya. Wa minhum al-muwakkal bis sahab. Di antaranya yang ditugaskan untuk mengatur awan. Fakat al-yahudu fasa'aluhu Rasulullah SAW iddat taasila. Pernah datang seorang Yahudi dan kemudian bertanya dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Di antaranya dia bertanya, "Akhbirna ma hadzal Kata Yahudi tadi, "Beritakan kepada kami, apakah petir-petir ini?" Qala malakun minal malaikah. Malaikatillah azza wa jalla muwakkal bis sahabi biyadihi aw fi yadihi mukhraqun min nar yazjuru bihi sahab itu adalah malaikat-malaikat Allah yang ditugaskan untuk mengiring menggiring awan-awan tadi dan di tangannya ada cemeti dari api yazjuru bihi sahab untuk mencambuk awan-awan tadi yasuquhu haitsu Allah diarahkan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Qalu orang Yahudi tadi bertanya lagi, "Fama hadha saut alladhi yusma?" Suara apa itu yang kita dengar? Qala sautuhu, qala sadaqta. Kata Rasulullah SAW, itu suaranya. Suara ketika semeti itu dicambukkan ke awan-awan tadi. Ikhwanuddina azakullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang Yahudi tadi bertanya dan kemudian berkata, Sodakta, engkau benar. Engkau benar. Ini ngetes saja. Orang-orang Yahudi tadi ngetes Rasulullah SAW. Jangan-jangan ini nabi palsu atau bukan nabi dan seterusnya. Tetapi Rasulullah SAW menjawabnya dengan apa yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sesungguhnya dia tidak berbicara dari hawa nafsunya. Tetapi wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Wa an Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بين رجل بفلاة من الأرض فسمع صوتا في صحابة اسقي حديقة فلان dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu diriwayatkan sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Beliau berkata, ketika seseorang berada di padang pasir atau di daerah padang yang tandus, tiba-tiba mendengar suara di awan, isqi kata fulan, siramilah kebunnya si fulan. Fatanah dzalika sahab. Maka awan itu bergeser berjalan. Fa'afragha fi harratin. Tiba-tiba menyirami satu padang pasir yang tandus. Tiba-tiba disirami dengan hujan. Fa'idha syarjatun min tilkas siraji qad istaw'abat dalikal ma' kullahu fatatabba'al ma' maka tiba-tiba mengalirlah air-air dari hujan tadi dari tempat yang tinggi ke arah tertentu Semuanya. Sampai kemudian mengaliri semua kebun atau semua tanah-tanah tadi. Orang tadi terheran-heran. Mengapa kebunnya si fulan ini yang tiba-tiba disirami dan suara siapa yang aku dengar? Faida rajulun qaim fi hadiqatihi yuhawil ma bimishatihi. Tiba-tiba di kebun tersebut ada seseorang yang mengarahkan air tadi ke kebun yang ini, ke arah yang itu dan seterusnya. Faqala lahu ya Abdullah masmuka. Orang tadi yang mendengar suara tadi tanya kepada pemilik kebun. Wahai hamba Allah, kamu ini siapa? Masmuka, siapa namamu? Qala fulan, aku si fulan. Disebutkan namanya adalah nama yang dia dengar tadi. Dari atas langit dia mendengar kalimat hadi hadiqata fulan. Siramlah kebunnya si fulan. Namanya adalah nama yang disebut tadi. Faqala lahu ya Abdullah, lima tas'alni? Orang tadi juga bertanya, wahai hamba Allah, engkau mengapa tanya namaku? Qala inni sami'tu sawtan, Karena aku mendengar suara di langit sana, di awan sana. Alladhi hadha ma'uhu. Yang airnya adalah ini. Mengalir ke kebunmu. Allah turunkan di satu tempat. Yang dekat dengan kebun tersebut. Dan airnya mengalir ke kebun tersebut. Iski kata fulan. Aku mendengar suara. Iski kata fulan. Lismik. Menyebutkan namanya adalah namamu. Fama tasna' fiha. Sesungguhnya apa yang kau lakukan terhadap kebunmu. Dia penasaran. Tidak mungkin orang ini diistimewakan kecuali karena memiliki amalan yang istimewa pula. Maka ditanya, "Fama tasna' fiha?" Apa yang kau lakukan dengan kebunmu ini? Qala amma id qulta hadha fa inni anzur ila ma yakhruj minha. Adapun kalau itu yang kau tanya, sesungguhnya aku melihat apa yang keluar dari kebunku ini. Maka aku ambil sepertiganya dan aku sedekahkan. Dan aku ambil sepertiganya, aku makan untuk aku dan keluargaku. Wa arudu fiha tulusahu dan sepertiganya lagi aku tanam lagi. Setiap aku dapat hasil, sepertiga aku sodakohkan, sepertiga aku makan, sepertiganya aku jadikan bibit kembali. Ikhwan ibn muslimin rahimani wa Hadis sahih di dalam sahih muslim. Sebagaimana hadis yang sebelumnya juga hadis yang sahih. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi Dan disebutkan hadis ini sahih. Ikhwan ibn na'azakumullakum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Maka malaikat-malaikat adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan. Yang benar-benar ada secara real. Bukan khayalan, bukan bayangan, bukan perumpamaan. Beberapa aliran Mu'tazilah dan sejenisnya menganggap bahwa malaikat dan syaitan itu hanya perumpamaan. Kalau engkau terpikir di benakmu kebaikan-kebaikan, maka itu malaikat. Kalau engkau terpikir kejelekan-kejelekan, maka itu syaitan. Wujudnya tidak ada. Itu hanya perumpamaan saja. Tidak demi Allah. Seorang mukmin harus beriman bahwa Allah menciptakan syaitan, Allah menciptakan jin dan Allah menciptakan malaikat sebagaimana Allah menciptakan manusia. Maka makhluk-makhluk tadi Allah ciptakan sekehendaknya dan Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa dan maha bisa. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakannya bukan karena Allah butuh kepadanya. Allah tidak berhajat kepada siapapun. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dirinya ghaniyun anil alamin. Maha kaya dan tidak membutuhkan siapapun. Allah menciptakan sekehendaknya dan Allah melakukan sekehendaknya. Wallahu fa'alun lima yurid.